Bisa saja seorang telah berbuat banyak Bisa saja seorang merasa telah mengamalkan sekian amal kebaikan. Namun apabila semua tadi liyuqal untuk dikatakan untuk mendapatkan pujian habaan mansura sungguh seorang dalam keadaan menunggu dan menunggu, mengharap dan mengharap balasan pertolongan kekuatan dari Allah, tetapi semua tadi ialah sia-sia belaka. Fa'ayyul ikhwah, barakallahu fikum. Ma'rifatullah, mengenal Allah sebagaimana yang dilakukan para anbiya lebih-lebih ketika seorang dalam keadaan punya waktu-waktu yang lenggang ataupun waktu-waktu yang lapang saat serra dalam kondisi dia bahagia, dalam kondisi dia senang, dalam kondisi dia cukup Maka perbanyaklah dalam mengenal Allah bermakna seorang memperbanyak dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Memenuhi hak-hak Allah. Semua kita pernah mendengar tentang kisah tiga orang yang terjebak dalam goa Allah Azza wa Jalla menjanjikan wa kadzalika nunjil mu'minin wa kadzalik haqqan alaina nunjil mu'minin demikianlah kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin inda syada'id wa indal kurub saat seorang mukmin menghadapi petaka, bencana, la malja'a illa ilaih yang seorang tidak ada malja, seorang tidak ada pihak siapapun untuk dijadikan sebagai sandaran dimintai pertolongan kecuali Allah Azza wa Jalla Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang tiga orang yang terjebak dalam goa. Akhir kisah bahwa salah seorang di antaranya ialah mengingat satu amal yang seorang layak yaftaqir seorang jangan menganggap itu kecil, seorang jangan menganggap itu remeh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la tahqiranna bil ma'ruf syai'a. Kamu jangan meremehkan terhadap perbuatan baik sedikit pun. Dengan catatan jika perbuatan itu diamalkan karena apa? Di atas ma'rifatullah, Fa indana ulum wa indana durus فلعل أحد منكم قد اطلع أكثر من مرة وأكثر من كتب من باب الأسماء والصفات Semua kita tentunya cinta kepada ilmu. Semua kita tentunya cinta untuk hidupnya, kegiatannya dihiasi dengan apa? Durus, yaitu mempelajari dinullah. Dan mungkin saja di antara kita ada yang telah mengulang, mengulang, mengulang, bukan hanya sekali, dua kali, atau duduk bersama iddatul masyayikh sekian banyak para masyayikh membaca kitab menelaah kitab-kitab yang nuansanya kepada al-asma wa sifat asma wa sifat bab mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ya asafa. Namun seiring dengan itu boleh dikatakan cukup menjadi penyesalan bagi kita semua. Berapa kitab yang sudah kita selesaikan? Berapa kali durus yang kemudian dibuka mengajarkan asma'ul sifat? Bukankah di antara faedahnya dalam hal mengenal Allah dan sifat-sifatnya ialah untuk mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan berita tentang wallahu yuhibbul muhsinin Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama suil mal ihsan ya Rasulullah apa itu ihsan al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ihsan kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya qala ba'dul arifin sebagian ulama yang mereka itu ulama-ulama yang memberikan nasihat Jangan sekali-kali seorang memudahkan dalam perihal melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ru'yatallah karena masalah melihat Allah sabitatun fil kitab wa sunnah Allah itu akan dilihat tetapi al-sunnah meyakini bahwa Allah akan dilihat kapan? Yaumul Qiyamah. Wasufiyah menyatakan bahwa Allah dilihat di dunia maupun di akhirat. Wa ghalau minal mu'tazila yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jal tidak dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Ba'dul arifin menyatakan bahwa jangan seorang menyatakan bahwa melihat Allah itu perkara yang termudah baginya. Musibah jika seorang menyatakan gampang melihat Allah. Dan sekian banyak turku sufiya menyatakan bahwa seorang akan dikatakan tingkatan kedekatan dengan Allah kalau sudah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fal maksud maka yang dimaksud dengan ma'rifatullah ay ada faraidih seorang menunaikan apa yang difardukan demikian pula apa yang disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melakukannya dengan apa? ihsan jika kamu beribadah kepada Allah maka seolah-olah kamu melihatnya jika tidak maka apa? Allah yang akan melihat kita muraqabah dipantau lebih ayyi nahsul al muraqabah dan dengan cara apa kita bisa memperoleh bahwa Allah azza wa Jalla memantau kita bima'rifatihi dengan cara seorang mengenal Allah annallah alim sami qadir basir dan seterusnya dengan cara kita mengenal Allah azza wa wajalla Allah maha mengetahui Bermakna bahwa seluruh apa yang kita berbuat, seluruh yang kita ucapkan telah Allah ketahui. Demikian pula Allah melihat apapun yang kita berbuat, apapun yang kita rahasiakan juga Allah apa? mengetahuinya. Demikian pula apa yang Allah atau apa yang kita perbuat apa yang kita ucapkan, apa yang kita sembunyikan Allah pun melihatnya. Fa inda أَيُّ ayyul ikhwa barakallahu fikum al-amal lahu Disitulah yang sesungguhnya amal itu akan memiliki buah dan hasil. فَذَكْرَ أَحَدُهُمْ Maka dari tiga orang tadi salah satunya menyebutkan tentang birrul walidain, tentang birrul walidain. Fala tadhun ayyuhal ahibbah. Jangan seorang menyangka bahwa az zuhur wasyuhrah perihal seorang nampak dari yang lain, tersohor dari yang lain. Itu menjadi sebab dirinya makbulun indallah. Diterima di sisi Allah wa da'watuhu musajab. Doanya senantiasa dikabulkan. Semua kita mendengar siapa Uwais Al-Qarni al-Yamani. Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara fi hayatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Uwais al-Qarni di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mudrik. Dalam posisi beliau tidak berjumpa. Hadza min alamatin nubuwwati alaihi salatu wassalam. Termasuk tanda kenabian beliau menyebutkan seorang menyebutkan beliau seorang yang beliau tidak berjumpa dengannya, yang beliau tidak semasa dengannya. Tetapi beliau sebutkan tentang siapa Uwais Al-Qarni. Yang disebutkan salah satu keutamaannya ialah karena lahu dakwah mustajab. Beliau jika berdoa itu doanya terkabulkan wasirru dzalik di antara rahasia yang disebutkan oleh ulama karena barran bi ummih kana barran bi ummihi wasal qarni tidak menjadi seorang yang kemudian aktivitasnya dikenal orang banyak, aktivitasnya diketahui orang banyak, aktivitasnya nampak amal malak di hadapan orang eh, yang umumnya ialah orang-orang yang dikenal tidak sebuah rahasia yang disebutkan ialah beliau berbakti kepada ibunya. Mungkinkah seorang bercerita bahwa dia berbakti kepada ibunya jika sebaliknya tidak berbuat? Mungkinkah seperti itu? Mungkinkah seorang bercerita kemana-mana dia mengatakan li umun aku punya ibu kalau pagi aku demikian, aku lakukan demikian, jika siang terus begitu, mungkinkah dia bercerita sementara bukti di rumahnya tidak sama sekali, mungkinkah? Bukankah banyak perbuatan yang sesungguhnya seorang berbakti kepada ibunya dan itu sebuah rahasia yang tidak banyak orang tahu? Dan seorang tidak mengatakan ana fulan wa ana fulan wa fa'altu kadza wa fa'altu kadza. Saya si fulan dan saya telah berbuat demikian demikian. Tidak. Seorang menekuni berbakti kepada ibunya. Nah, fabarakallahu fikum ayol ikhwa birrun bil um berbakti kepada ibu salah satu pintu yang hasilnya dari kebaikan itu Allah Azza wa Jalla segerakan di antaranya berita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Usul karni Menjadi seorang yang makbul indallah. Menjadi seorang yang diterima. Mulia di sisi Allah karena sebab apa? Baktinya dia kepada ibunya. nun Banyak orang menyangka bahwa seorang itu makbul indallah jika dia dikenal fi amamil mala. Jika dia dikenal dan tersohor dipuji, disanjung di hadapan halayak ramai. Fulan wa oh fulan wa oh fulan wa oh fulan dikenal. Siapapun yang bercerita pasti kenal si fulan. Fasyekhu Mukbil rahimahullahu taala fi akhir hayatih mu'tarifan ubtulitu bisyuhrah. Ubtulitu bisyuhrah, saya diuji dengan ketenaran saya diuji dengan ketenaran. Wajulul masyayikh Al-Jahabidah Hampir rata-rata para ulama kibar Masyayikh Yang hari ini sering kita Mendengarkan siapa mereka Kiprahnya Syekh Robi, Syekh Ubaid Dan yang, yang lainnya Ya lait ma'araftu syuhrah Ya lait Andai kata saya tidak mengenal apa itu syuhrah Imam Ahmad demikian Fabarakallahu fikum ayol ikhwa. Takaran timbangan seorang ditolong oleh Allah seorang dikuatkan ditetapkan diteguhkan amalannya hidupnya di dunia itu bukan kemudian an-nailu cara menggapai, cara meraih ialah dengan tadi harus tampil wa yakunu imaman wa aliman wa misalnya ustazan wa yakunu misalnya dia harus menjadi imam dia harus menjadi fulan demikian ustaz dia harus menjadi demikian demikian ya asaf banyak mungkin eh, kita sering mendengarkan suara-suara sumbang masa saya dalam posisi misalnya telah belajar demikian tidak diusahakan barakallahu fikum fa thamaratul amal amrun muhim perkara yang cukup penting wa seringkali disebutkan oleh para ulama dengan catatan tadi abtaghi biha wajhallah ya Allah seandainya apa yang aku lakukan itu betul-betul engkau nilai sebagai perkara yang aku mengharapkan wajahmu farrij anna wa dhaqara asani kemudian dari tiga orang tadi yang kedua menyebutkan di waktu-waktu yang usia syab usia yang di situ seorang dalam posisi masih kuat-kuatnya masih sehat-sehatnya dan seruan untuk berbuat kekejian, berbuat fahisyah itu adanya kemungkinan yang kuat tetapi saat dia ingin melakukan perbuatan keji ketika diingatkan dan dia pun terperanjat langsung meninggalkan dan menjauhi perbuatan itu abtaghi wajah Allah dan dia mengharapkan apa? Wajah Allah. Wadakar asalis. ats-tsalits Adapun yang ketiga menyebutkan perihal bahawa ada sebuah muamalah seorang istajara ajira seorang yang mengupah pekerja tetapi ujrohnya sebelum diberikan dia pergi meninggalkan majikannya fayabtaghi biha wajah Allah maka dia pun berharap mengharapkan wajah Allah dikembangkanlah harta yang itu bukan miliknya subhanallah antum mampu tidak kira-kira ada sesuatu yang mana dalam muamalah misalnya jual beli dalam perdagangan rata-rata kita misalnya diajak uh, apa istilahnya ya, syarikah kan begitu ya kita sama-sama cari maisha yaitu untuk menopang kehidupan kita kita syarikah ini ada barang produk ini kita jual sama-sama keuntungan kita bagi Nah, kok tiba-tiba di tempat tertentu si fulan dalam kondisi larisnya luar biasa. Kan demikian. Wah, kalau begitu untuk menambah apa? E, omset maka lima barang mungkin saya loloskan supaya tidak tertentu sebagai syarikat tapi langsung masuk ke saku kan demikian ya ada order langsung tidak perlu dimasukkan dalam hal syarikah. Nah, cukup banyak mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Ini seorang yang dalam kondisi ada tersisa uang yang itu sudah bukan miliknya. Tapi dia kembangkan. Dia kembangkan. Berkembanglah menjadi ternak sekian ekor kambing, sekian ekor sapi. Kembalilah orang yang dulu pernah merasa masih apa? meninggalkan upah yang belum diambil. Ketika kembali dan menanyakan di mana upah saya, ini upahmu. Ini upahmu. Kaget dia dikira apa? Menghina, mengecek. Subhanallah Allah berikan kelapangan dada, diberikan semuanya tanpa mengambil satupun. Ini masya Allah sapi sekian ekor, kambing sekian ekor. Seandainya dia mau menipu, seandainya dia tidak jujur, bukankah dengan mudahnya dia ambil mungkin sebagian, satu ekor, dua ekor. Lebih-lebih ketika seorang dalam kondisi hila. Loh, saya kan yang memutar. Saya kan yang memutar, saya mengusahakan. Berarti boleh saya mengambil, halal saya mengambil. Barakallahu fikum. Sekian banyak muamalah. Hilah. Terkadang kita menganggap boleh, tetapi belum tentu di sisi Allah. Itu sesuatu yang dibolehkan. belum tentu dibolehkan. Para ulama menyebutkan sinilah as-sidqu wal amanah. Kejujuran dan amanah. Yang termasuk perihal yang dicabut dari seluruh rijal. Hal yang mulai terus diangkat dari dada. Manusia ialah tentang amanah. Berapa banyak muamalah yang kemudian menjadi rusak karena sebab ada musidq, ketidakjujuran. Berapa perihal yang disebabkan karena rusak, disebabkan adamul amanah. Fasidku wal amanatu ayul ikhwah. Bukan hanya sekedar muamalah. Bahkan dalam hal ilm. Bahkan dalam hal apa? Al-ilmu. Indah talab. Saat kita mungkin menuntut ilmu. Membutuhkan kepada kejujuran. Amanah pula ilmiah yang harus senantiasa kita ingat. Demikian pula indan nashr saat mungkin menyebarkan ilmu. Berapa banyak orang yang dikatakan sebagai apa? Sarik, pencuri dia. Pencuri apa? Pencuri pembahasan. Liyuqal mutatalle supaya dia dikatakan sebagai seorang yang luas penjabarannya padahal apa? Semua tadi jika dirujuk itu ucapan alim hulani Ya lait andai kata dia berkata Qala alim fulan Berkata syekh fulan Berkata syekh fulan Tidak sedikit yang kemudian berat untuk mengatakan itu Dan banyak yang mengatakan Kultu fi hadal bab kada wa Dalam hal ini saya simpulkan Bab ini demikian-demikian Padahal Jika dirujuk itu mungkin ucapannya Syekhul Islam Jika dirujuk itu mungkin ucapannya Ibn Qayyim Jika dirujuk mungkin ucapan masyayikh di zaman kita ke Syekh bin Baz mungkin atau Syekh Musaimin atau Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya persis dan itu termasuk yang sebab jatuhnya Ali Halabi berpura-pura sebagai seorang yang luas pembahasannya tetapi dia hanya penukil Nah, barakallahu fikum menyangka bahwa itu karyanya yang ujung-ujungnya wara'ahud dunya yang ujung-ujungnya semua tadi dibalik itu tadi adalah kepentingan dunia kepentingan dunia yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan tiga orang tadi wa kadzalika nunjil mu'minin dan demikianlah kami selamatkan orang-orang mukmin dengan ma'rifatullah mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan Zannun yaitu Nabi Yunus alaihissalam idzahaba mughadiban. Tatkala beliau keluar dari kampungnya dalam kondisi marah. Wa dhanna allan naqdiru alaihi. Dan Yunus menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit tentang urusannya. Tetapi ketika Allah sempitkan dan di surah yang lain tatkala beliau lari dalam kondisi menaiki perahu yang di situ syarat dengan muatan tidak ada yang pantas untuk kemudian meninggalkan perahu kecuali beliau hayya Allah Allah pun menampakkan sebab-sebabnya yaitu dengan apa dengan diundi Pertama kali muncul namanya Nabi Yunus. Pengundian kedua muncul lagi. Allah jika menghendaki hambanya sesuatu dimudahkan sebab-sebabnya. Dimudahkan sebab-sebabnya. Karena ada dzulumat. Qala al-mufassirun al zulumat fi batin al hud di dalam perut ikan kemudian fil bahar kemudian zulumat al-lail, zulmatul lail. Tiga kegelapan dalam perut ikan, dasar laut di malam hari. Faqal fanada fi dhulumat annahu la ilaha illa ant. Yaitu menyebutkan tentang apa? Ma'rifatullah uluhiyah tamah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Dan itu terucap sebagaimana diriwayatkan bahwa sami'a sautan min biladil gharibah. Para malaikat mendengarkan suara doa seorang dari negeri yang asing. Faqala Allah faqala Allah azza wa jal Hal ta'lamun sauta man hadha? Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat Tahukah kamu suara siapa ini? Maka Allah Azza wa Jal ketika para malaikat sautu liman ya Rabb suaranya siapa? Qala sautu abdi Yunus sautu abdi Yunus suaraku atau suara hambaku Yunus alaihissalam Aukamakal kemudian para malaikat memohon kepada Allah ya Allah bukankah Yunus alaihissalam dikenal sebagai seorang hamba yang suaranya tauhidnya ma'rifatullah di waktu-waktu dia dalam kondisi senang dalam bahagia di waktu lapang maka rahmatilah tolonglah berilah jalan di waktu apa syadaid di waktu di mana seorang mendapatkan kondisi-kondisi yang di situ kesempitan annahu la ilaha illa anta subhanak maha suci Allah inni kuntu minadh zalimin dan Allah azza wa jalla tidak menyebutkan ma dzambu Yunus alaihissalam dosa apa yang diperbuat kesalahan apa yang diperbuat oleh Yunus alaihissalam فقال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين kalaulah Nabi Yunus itu bukanlah orang yang ahlu tasbih, yang suka bertasbih, suka memuji Allah, bukan hanya di waktu apa? Di waktu syadaid, ucapan Nabi Yunus, la ilahil anta subhanak memuji Allah, itu bukan di waktu-waktu genting, tetapi sebelumnya. Di waktu dalam kondisi luang, di waktu senggang, di waktu yang di situ seorang senang, dan umumnya yang namanya seorang di waktu kecukupan, di waktu sehat, itu seringnya lupa. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Saat senang berfoya-foya, saat senang demikian, dihabiskan waktunya. Kapan kita ingat kepada Allah? Jika ingat. Kapan? Saat kadang-kadang marah bahaya, hal-hal yang di situ menyempitkan kita, baru kita ingat kepada Allah. Nah, lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Allah akan jadikan ikan itu sebagai kuburannya Nabi Yunus alaihissalam. Seandainya beliau bukanlah orang ahli tasbih. Fa barakallahu fikum ayuhal ikhwah. Maka ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala di saat dimana seorang serra dimana seorang dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi lapang, Kemudian dengan itu memperbanyak dalam amal soleh. Dan seorang tidak dalam kondisi menghinakan satu kebaikan. Yang mudah-mudahan Allah berikan taufik. Sehingga amal perbuatan itu terkadang sebagiannya Allah segerakan apa? Pahalanya. Allah segerakan keajaibannya. Nah. Salah satu bab <clears throat> yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah yang sesungguhnya kitab ini merupakan e, bantahan beliau terhadap firaq abdallah bin min al-khawarij min dhimniha ikhwan muslimin Sufiya min dhimniha eh, jama'atu tabligh tapi begitulah para ulama kutubur rujud kitab yang sengaja para ulama mereka membantahnya itu jangan dikira murni isinya hanya cemoohan, tuduhan, memojokkan, melecehkan tidak. Tapi taksilun wa taksisun. Bagaimana para ulama itu mengajarkan kepada perkara-perkara seorang belajar mengenal prinsip-prinsip dalam Islam dan mengenal pokok-pokok dalam Islam. Tidak sepantasnya bagi seorang membantah, terkhusus firakobola, kelompok yang sesat, posisinya, pribadinya tidak punya apa? Tidak punya wiqayah, tidak punya tameng, tidak punya perisai. Nah, dengan apa dia akan membantah? Fakana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengkana amiran بالمعروف وناهيا عن المنكر anil يكون عالما بما aliman به وعالما بما نهى عنه رفيقا وحليما seorang kalau sudah terjun dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar seorang kalau sudah terjun dalam bab ya kita juga ingin mengajak orang berbuat baik kita juga ingin mencegah orang dari perbuatan kemungkaran. Barang siapa yang dia itu menjadi seorang yang amiran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar yakunu aliman bima amara bih wa aliman bima naha'an. Hendaknya seorang sebelumnya al ilmu qablahuma. Membentengi dengan ilmu sebelum terjun dalam hal mengajak orang berbuat baik dan mencegah seorang berbuat keburukan ilmu sebelumnya sehingga dia tahu ketika mau mengajak kebaikan apakah ini memang kebaikan yang Allah perintahkan yang diajarkan Rasul jika dia mencegah kemungkaran betulkah ini sebuah kemungkaran qad yakunu mungkaran endan nas mungkin perkaranya itu mungkar di mata manusia fala tadhun dan jangan orang menyangka bisa saja itu ma'rufan indallah ma'rufan indallah baik di sisi Allah dan sebaliknya Berapa banyak perkara-perkara yang di situ perihalnya ma'ruf, baik di mata manusia tetapi apa? mungkaran indallah manhiyan an. Kemudian yang kedua rifq dengan kelembutan. Seiring di mana seorang membentengi dengan ilmu bersama itu harus ada kelembutan saat mengajak, saat melarang. Lah kalau dengan kelembutan dan kelembutan jangan diidentikan dengan loyo, kan begitu ya. Kelembutan jangan diidentikan dengan loyo. Barakallahu fikum. Bahkan kadang sifat seseorang ketika kayak menampak sakit, loyo, padahal dia sedang berbuat baik. Zukir disebutkan ahadus salaf karena barron bi ummi. Sekian banyak riwayat-riwayat salaf yang menyebutkan tentang baktinya dia kepada sang ibu. Orang mengira dia sakit, ngomongnya lemah, ya, alhamdulillah kayak orang sakit. Ketika ditanya, saya melihat anda sakit tidak, saya tidak ingin mengangkat suara di samping ibu saya. Dan dia khawatir jika suaranya ditinggikan itu termasuk apa? Ukuk. Termasuk apa? Ukuku al-walidain. Juga disebutkan tentang Muhammad Zainal Abidin tentang Muhammad Zainal Abidin yang dikenal bahwa orang yang terbaik berbakti kepada ibu di zamannya dan dia ataupun beliau belum pernah makan bersama ibunya ketika ditanya engkau dikenal anda dikenal sebagai seorang yang sangat berbakti kepada ibu kok tidak pernah kami melihat anda apa makan bersama ibu dijawab kenapa saya hindari saya khawatir jika ada sesuatu dalam makanan yang ibu saya dengan pandangannya tertuju padanya dan menghendaki yang itu menyenangkan baginya tapi keduluan dengan tangan saya saya mengambilnya. Iya. Keduluan tangan saya mengambil. Dan jika itu terjadi saya khawatir itu terhitung sebagai apa? Ukuk al-walidain. Banyak hal yang lebih daripada itu yang kita tidak menganggap sebagai apa? Ukuk al-walidain kan begitu ya banyak perbuatan yang lebih daripada perkara itu artinya apa kurang ajarnya kita kepada ibu tapi kita tidak menganggap sebagai apa hukuk al-walidain Barakallahu ayol ikhwah sehingga termasuk perihal di mana seorang yang mengajak memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran ialah yakunu rafiqan rif birrif Kemudian haliman. Hendaknya seorang halim, sabar. Karena apa? Al-qulub hati manusia itu baina isbi'ain min ashabi rahman. Wa'lamu anna Allah yahulu al mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah Azza wa Jal yang membatasi antara seorang dengan kolbunya. Nah, jangan dikira bahwa seorang ketika mengajak kebenaran pasti semua apa? menjawabnya, pasti semua mengikutinya. Dan jangan mengira seorang ketika mencegah kemungkaran pasti semua meninggalkannya. Butuh kesabaran. Maka dikatakan al ilmu qablahuma warifku ma'ahuma wal hilmu ba'dahuma. Maka dikatakan bahwa yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahi al munkar membutuhkan ilmu sebelumnya. Dan diiringi dengan kelembutan, kemudian sabar. Apabila seorang telah menjalani keduanya, mungkin di sana banyak rintangan, banyak cobaan. Barakallahu fikum. Di antara bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Najmi dalam hal membantah ta'ifah al dhalah wal firaq ad-dhalah ialah bayan manhaj rusul fi da'watihim ila Allah penjelasan tentang manhaj para rasul <clears throat> metodenya para rasul manhajnya para rasul dalam berdakwah atau mendakwahi manusia kepada Allah mengajak manusia kepada Allah fahtimam bi kutub al manahij perhatian seorang kepada kitab-kitab manhajiyah terkhusus yang di situ ada nuansa yang para ulama sedang membantah sebuah firqah. Di situ terdapat fawaid, faidah-faidah. Dapat mengobati kita manakala seorang hidup seolah-olah sendirian Faqala ba'du salaf la tastauhish bikillati salikin. Jangan kamu merasa asing seolah-olah sendirian dengan sedikitnya orang yang mereka itu berada di atas apa? Kebenaran wala taghtar bikasratil halikin. Ketika seorang mungkin sendirian menegakkan sunnah tentunya sesuai dengan apa? bimbingan dan ajaran para ulama. Kok tiba-tiba semua orang sepakat dalam hal kebatilan. Jangan seorang tertipu. Jangan seorang terpesona dan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang tersesat. Kadang kan mikir, loh, saya begini kok sendirian. Saya kampung begini berbuatnya. Jangan-jangan saya salah ini. Iya, hitung-hitungan demokrasi siapa yang salah di situ? Satu melawan satu kampung. Siapa yang salah? Hah? Siapa yang salah? Hah? Ya tentunya kalau di situ mungkin diveto dengan cara berdemokrasi, satu yang akan salah, satu yang akan kalah kan begitu. Tapi al-haq kebenaran itu timbangan yang bukan dihitung dengan banyaknya yang mengikuti. Ketika banyak pengikutnya, falyahmadullah, hendaknya seorang memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal inni mukathiru bikum al-umam karena beliau membanggakan terhadap nabi yang lain dengan banyaknya umat dengan banyaknya umat faqala qad bayyana Allah manhajar rusul fi da'watihim Allah Azza wa Jalla yang menjelaskan, yang menerangkan manhajnya para rasul itu bagaimana. Bayanahu fil Qur'anil Karim ahsana bayanin dan Allah Azza wa Jal menjelaskan dengan sebagus-bagus penjelasan wa awdaha fabayyana annahum awwalu ma yad yabda'una bihi thalathata umur Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa hal yang pertama kali dimulai oleh para rasul itu ada tiga perkara wahiyah ususul aqidah dan itulah prinsip dasar dalam perkara aqidah. Dan jangan seorang kemudian bermudah-mudah dan meremehkan akidah. Ikhwan muslimin menyatakan akidah itu kata mereka, ya Allah akidah itu satu kali liqa ya. Liqa'ain satu kali pertemuan, dua kali pertemuan selesai. Al-baqi liqa'at. Setelahnya apa? Pembicaranya? Hmm? Asyasa kan begitu ya parlemen ini begini dan seterusnya. Terus urusannya ialah urusan masalah kedudukan. Subhanallah. Kitab para ulama atau kutubul ulama, kitab-kitabnya para ulama, karya para, karya para ulama yang mereka itu mengkhususkan dalam perihal akidah berapa yang sudah kita baca sehingga kita mengatakan nastaghni anha sehingga kita mengatakan apa mencukupkan tidak perlu banyak-banyak mengambil pelajaran daripada kitab ulama. Nah, berapa banyak pembahasan yang di situ lajnah yaitu komite fatwa ulama Saudi memberikan perhatian khusus munculnya kelompok yang mereka itu murjiah diberikan perhatian khusus untuk dibantah diterangkan kepada umat Nah kalau orang terus disibukkan mengingatkan orang dari kesesatan dalam akidah, sampai kapan bisa naik ke planet? Kapan katanya? <laughs> Nah, sampai kapan bisa apa? Naik ke bulan sana. Sampai kapan orang bisa ini? Sampai kapan kaum itu bisa menandingi produk-produk yang ada pada uh, wangsa pasar itu? Sampai kapan? Urusannya ialah memperhatikan masalah akidah, masalah tauhid. Para fikum. Wong diperhatikan saja ternyata banyak yang apa? Banyak yang tidak apa? Tidak selamat. Para ulama memberikan perhatian yang khusus. Syuruhat. Pensyarahan yang khusus terhadap masalah tauhid, masalah akidah. Supaya apa? Tercapai tujuannya sampai kepada kaum muslimin. Yang dengan itu kaum muslimin punya faham yang sahih. Berapa? Berapa banyak ketika seorang mengedepankan dakwah tauhid yang resikonya harus dihentikan. Besok lagi jangan ngajar di sini, besok lagi jangan membuka taklim di sini, besok lagi jangan khutbah di sini. Kenapa? Tauhid yang kadang disampaikan di situ. Barakallahu fikum. Berapa banyak seorang yang kadang harus diusir dari kampung halamannya. Nah, Berapa banyak yang kita saksikan perbuatan-perbuatan di atas kesyirikan yang dalam kondisi kita tidak mampu melakukan perubahan. Nah, bukankah itu kemudian mengurangi keberkahan? Bukankah itu kemudian mengkhawatirkan jika Allah Azza wa Jal memukul rata untuk dihancurkan satu negeri itu? Jika kemudian syirik merajalela? Barakallahu fikum tiga hal ini ataupun tiga prinsip ini yang sesungguhnya banyak orang-orang yang mereka itu melecehkan, banyak orang-orang yang mereka menganggap tidak perlu diperhatikan. Nah, sampai-sampai bahasa sebagian ketika ahlu sunnah menyatakan bahwa aksam tauhid, pembagian tauhid, eh, di situ ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, tauhid asma sifat. Sebagian menambah dengan tauhid mutabaah. Katanya itu kan pembagian ulama kalian. Coba saja para sahabat itu dibangkitkan dari alam, dari alam kuburnya. Saya yakin mereka tidak ada yang tahu tentang aksan tauhid. Istihzanya sampai seperti itu coba. Nah, para fikum. Para ulama mengistilahkan asalnya istilah aqidah mastalaha awal mastalaha huwa At-Tahawiyah, Imam At-Tahawi. Istilah akidah yang asalnya di masa Rasul Shallallahu alaihi wasallam, di masa sahabat, di masa para ulama ke Imam Ahmad yang yang lainnya membicarakan bahwa semua urusan akidah itu dinamai dengan apa? Masalatul iman. Baru di masa Imam Tahawi muncullah keyakinan-keyakinan tentang rukun iman, keyakinan tentang perkara-perkara yang ada pada asma Allah dan sifatnya barulah kemudian mengistilahkan aqidah, Mengistilahkan apa? Aqidah. Maka pada asalnya antara aqidah dengan iman tidak ada perbedaan. Hanya dalam pengistilahan para ulama di situ mulai terjadi penggunaan bahwa termasuk bagian yang dimasukkan dalam akidah ialah pembahasan iman. Pembahasan iman, iman dan perkara takdir, iman dalam perkara beriman kepada Allah, malaikatnya dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Awalan yang pertama at-tauhid. Prinsip yang pertama dalam akidah ialah at-tauhid. Wa huwa i'fa'u al-ubudiyyah lillah al-wahid al-ahad duna man siwahu min al-alihah al-mustana'ah التي يتخذها الناس ويصرفون لها yusarrifuna والعبودية ad أنها wal 'ubudiyyah mu'takidin وتعطي وتعز وتذل. Yang pertama at-tauhid. Memberikan ubudiyah hanya untuk Allah yang esa dan tidak kepada yang lainnya yaitu dari aliha al-mustana'ah aliha al-mustana'ah yang mana aliha mustana'ah sesembahan-sembahan yang dibikin sonam yang merupakan penamaan mutlak baik terbuat dari batu ataukah kayu patung atau berhala yang lain yang diagungkan yang dijadikan oleh manusia untuk yusarrifuna laha mereka memalingkan bahwa dalam hal perihal peribadahan itu kepada mereka dalam kondisi mereka meyakini bahwa peribadahan itu bisa memberikan manfaat, memadaratkan, yaitu menolak madarat. Demikian pula tangga wa bisa menolak, bisa memberi, memuliakan dan bisa merendahkan. Itu mereka yakini bahwa sesembahan sembahan selain Allah itu bisa apa? Bisa mendatangkan apa? Manfaat, mudarat. Kemuliaan, kehinaan. Nah, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla abadikan dalam sekian banyak ayat, orang-orang kaum musyrikin menyangka bahwa al-auzan wal asnam berhala-berhala, patung-patung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wal asasu tsani al-ma'ad yaitu berita tentang hari kiamat. Kemana manusia itu akan kembali dalam mengakhiri hidupnya. wal iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir وما يحتوي عليه من حساب وجزاء وجنة ونار وأنواع نعيم الجنة وأنواع عذاب النار yang di situ mencakup tentang hisab manusia akan dihisab akan dibalas adanya jannah adanya neraka macam-macam kenikmatan jannah dan macam-macam tentang azab an-nar ini asas yang kedua bahwa dakwahnya para rasul menanamkan masalah akidah bahwa ubudiyah lillahi wahdah peribadahan itu hanya untuk Allah semata dan tidak dipalingkan kepada yang lain yang kedua bahwa manusia itu harus mengimani adanya hari pembalasan hari yang dimana mereka akan mendapati hari yang bukan di dunia ini dan masing-masing akan dibalas dengan apa yang diperbuat in syarran fa syarrun in khairan fa khairun fa in amila syarran fa jazauhu syarrun jika seorang amal perbuatannya jelek pun dia akan mendapatkan hasil balasan yang buruk jika amalannya bagus baik maka juga akan mendapatkan balasan yang baik <clears throat> Maka barang siapa yang menolak tentang adanya yomul akhir, iman yomul akhir ditolak, ya tarattab asya. Di balik itu akan apa? Ada tuntutan yang luar biasa menolak adanya jannah wanar. Menolak adanya apa? Mizan, menolak adanya al-hisab. Adanya naimul jannah dan adanya adab an-nar. Fabarakallahu fikum. Al-asasu thalith Dasar yang ketiga, prinsip yang ketiga ialah al-iman birrisalat as-samawiyah, mengimani tentang risalah kerasulan yang samawi. Wa anar rusula salawatullah wa salamu alaihim humul adilla ala Allah al mursiduna ila sabilih la ma khalafahu al-aba wa la ma qarrathu al-a'raf wa danat lahu al-mujtama'at para rasul sallallahu wasallam alaihi mereka itu Allah utus di muka bumi ini sebagai al-adillah memberi petunjuk penyampai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan dari langit mereka yang membimbing kepada jalannya bukan seorang hanya mengikuti apa yang diwarisi dari nenek moyangnya apa yang ditetapkan oleh urf wah ini nenek moyang kami sudah punya kebiasaan begini kalaulah apa yang anda ajarkan anda ajarkan betul tentunya nenek moyang kami sudah mendahului kan begitu kalau yang Anda ajarkan sekarang benar, ini sudah ratusan tahun diajarkan oleh nenek moyang kami, kakek kami, terus turun-temurun. Seandainya ini benar, kenapa kok tidak dari dulu? Nah, kenapa tidak dari dulu? Subhanallah, orang mungkin kadang lupa bahwa negara kita negara yang juga cukup jauh dari bilad apa ulama. Jangankan Indonesia ya, Yaman Yaman sebagian ahli ilmi menyatakan fima azkur la'alahu Syekh Rabi atau yang lain mundu Imam San'ani ila yom Syekh Mukbil sejak zamannya San'ani sampai zamannya Syekh Mukbil itu terjadi apa? kekosongan dari dakwah tauhid. Coba. Lah Yaman dengan Saudi itu apa? Hah? Tinggal nyebrang saja kan begitu ya. Tinggal nyebrang saja. Barakallahu fikum. Apalagi Indonesia. Maka kalau terjadi satu penyimpangan, kesyirikan, khurafa dan yang lainnya, kok tiba-tiba orang mengatakan ratusan tahun yang silam ini sudah diajarkan nenek moyang kami, mbah kami, kakek kami, terusnya. Kalau itu salah kan sudah dulu-dulu diingatkan. Jangan dikira bahwa kiai itu dari kalian saja. Jangan dikira kitab-kitab itu hanya dari kalian saja. Kita juga punya kitab. Nah, barakallahu fikum. Sudut pandang, demikian pula barometer neraca dalam hal ini bukan kemudian seorang masing-masing mengatakan punya apa? Lahu salaf. Punya pendahulu. Punya kitab. Lah kalau pendahulu dan kitabnya Idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an awalau kana abahum la yaquluna syai'a wa la yahtadun jika dikatakan ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Kami tidak mengikuti kecuali apa yang kami jumpai apa? Yang kami dapati dari ajaran nenek moyang kami. Apakah kalian juga bertahan? Tetap mengikuti warisan yang diwariskan oleh nenek moyang? Kalau mereka dalam kondisi tidak punya ilmu, dalam kondisi tidak di atas petunjuk, dalam kondisi mereka tidak memahami perkara yang sesungguhnya, Barakallahu fikum. Yang namanya manusia keluputan dari sesuatu itu perkara yang sangat mungkin. Nah, dan juga bukan yang di situ disepakati uruf atau juga yang ditetapkan oleh mujtamaat. Wah kami masyarakat ini menyepakati demikian. Walaupun bertentangan dengan syariat. Jadi yang benar ialah menurut kesepakatan, menurut apa yang ditetapkan oleh apa? Masyarakat. Jangan menyisihi, jangan uh, melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Ikuti aja umumnya. Ikuti aja apa? Umumnya. Anda beragama aneh-aneh. Anda beragama dalam posisi aneh-aneh. Naam, barakallahu fikum. Wal adillatu an ar-rusula awwalu ma yabda'una fi da'watihim bi al-umur thalathah. Di antara dalil yang menyatakan bahwa para rasul awal yang mereka mulai dalam dakwahnya ialah tiga hal tadi. Apa itu? At-tauhid, al-ma'ad, demikian pula al-iman birrisalat as-samawiyah. Mengimani apa yang Allah turunkan dari langit. Mengimani adanya hari kebangkitan mengimani bahwa uh, yang pertama ialah mentauhidkan Allah azza Jal. Dalil atas tiga tadi ma qassahallahu alaina fi suwar al makiyyah min al-hiwar alladhi jara bainar rusul wa umamihim. Di antaranya apa yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an kepada kita pada surat-surat Makiyah Surat-surat yang turun di situ di Makkah <clears throat> yaitu hiwar tentang pembicaraan, percakapan yang terjadi antara Rasul dan umatnya. Wa takril Quran li hadhil usus. Demikian pula penekanan dan penetapan Al-Quran terhadap prinsip-prinsip ini wal istidlalu 'alaiha bin anwa' al adillah al aqliyah wal kauniyah wa ghair dzalik. Demikian pula pendalilan atas masalah tadi dengan berbagai macam dalil baik yang akliyah maupun kauniyah. Baik yang akliyah maupun kauniyah. Famin adillati alal asas al-awwal Termasuk salah satu dalil yang menunjukkan pada prinsip yang pertama tadi wa mu'alajatil Qur'ani lahu demikian pula bagaimana Al-Qur'an mengobati wa taqririhi iya demikian pula bagaimana Al-Qur'an menetapkan hal itu wa ingkarihi 'alal musyrikin dan juga bagaimana Al-Qur'an dalam hal mengingkari apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin ittikhadul alihal mustana'ah allati la tastati'u an tanfa' ahadan au tadurruh au tadarruhu di antaranya ialah bagaimana mereka menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah yang sembahan itu mereka saja yang membuat patung mereka yang mahat kan begitu mereka yang mencetak mereka yang membuat kok bisa bisanya sesuatu yang mereka buat mereka juga yang minta kepadanya. Di mana semua tadi tidak ada kemampuan memberi manfaat atau memadaratkan wahya kathiratun. Dan itu cukup banyak ayat yang berita, beritakan yang semacam ini. Minha qawduhu ta'ala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wattakhadhu min dunihi aliha la yakhlukuna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka menjadikan selain Allah selainnya selain Allah Subhanahu wa taala adanya alihatan sesembahan selain Allah yang mereka buat tadi patung yang dari kayu patung yang dari batu yang mereka pahat itu mereka jadikan sesembahan selain Allah la yakhluquna syai'a tidak mampu menciptakan apapun wahum yukhlaqun bukankah mereka itu yang diciptakan wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Demikian pula mereka tidak kuasa dalam hal menolak kemadaratan dan tidak kuasa pula untuk mendatangkan manfaat. Bagaimana itu kok disembah? Wala yamlikuna mauta wala hayata. Demikian pula mereka tidak kuasa untuk menghidupkan, untuk mematikan. Mampukah seperti itu? Demikian pula wala nusyurah tidak pula mampu untuk mendatangkan hari kebangkitan. Fa ma'syarul ikhwah barakallahu fikum sehingga ini salah satu dalil yang Al-Qur'an menyatakan bahwa segala sesuatu yang diibadahi selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak apa? madarat. Itulah letak daripada kehinaan ketika seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum ahamnya tauhid. Pentingnya tauhid. Demikian pula memahami bagaimana syubah berbagai macam syubhat, maka rajul wahid al-muwahhid seorang yang dia seorang yang dia muwahhid dengan tauhid yang sahih itu bisa melawan apa? Seribu ahli ibadah yang mereka itu dalam kondisi membawa sekian banyak syubhat walaupun mereka dikatakan ahli ibadah. Walaupun dikatakan ahli ibadah. Yang pada dasarnya syubhat mereka itu sangat lemah. Syubhat mereka itu sangat lemah. Wakala Aibon Ayat tadi disebutkan di dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ketiga. Kemudian pada ayat yang lain wa huwa alladhi khalaqa minal ma' bashara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia itu dari air. Faja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian Allah jadikan manusia itu berketurunan. Keturunan dari mulai anak, kemudian cucu dan juga apa? Sihra, yaitu hubungan dalam hal perkawinan kalau itu kaitannya dengan sebab perkawinan contohnya menantu misalnya kita punya anak apakah laki-laki atau perempuan nah kita punya anak perempuan kita nikahkan dengan uh, si fulan kok terus ada hubungan ada kaitannya bahkan dengan sang ibu mertua dikatakan apa menjadi orang tua abad yang tidak boleh melakukan pernikahan dengannya. Kok terjadi seperti itu? Karena apa? Sihra tadi. Musaharah. Menantu atau periparan. Saudara tapi dalam hal periparan. Naam. Atau seorang mungkin mengatakan sebagai mertua. Naam. Barakallahu fikum. Wa kana rabbuka qadira dan adalah Allah Azza wa Jalla Rabb yang maha mampu untuk berbuat wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la mereka beribadah menyembah kepada selain Allah yang tidak mampu memberi manfaat kepada mereka dan demikian pula tidak mampu menolak mabarrat wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira dan adalah orang-orang kafir mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zahiran menjadi penolong kepada siapa? Kepada syaitan. Mereka menjadi penolong bagi syaitan terhadap Tuhan mereka yaitu terhadap sesembahannya. Demikian pula dalam surat Al-Hajj يا أيها الناس أضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وهي منسية dan ini dikatakan السعدي يا أيها الناس خطاب عام يا أيها الناس وهي nas Duriba mathalun. Diberikan sebuah perumpamaan, fastami'u lahu. Dengarkanlah baik-baik. Innal tad'una min dunillah Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah la tidak mampu menciptakan lalat. Walau istama'u lahu walaupun semuanya bersekutu berkumpul. Wa iyaslubhumudz dzubab syai'a kalau saja dzubab lalat itu mencuri, mengambil, merampas sebagian apa yang ada pada semen tadi la yastanqidunahu atau la yastanqiduhu minhu maka tidak mampu mengembalikan tidak mampu mengembalikannya dha'ufa talibu wal matlub maka yang meminta yang menyembah pun lemah demikian pula yang disembah apalagi ma qadarullah haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz dan sungguh mereka dalam keadaan tidak menunaikan tentang hak-hak Allah dengan sepenuhnya dengan sesungguhnya Baik e, eh, mimbabil faidah kita bacakan eh, tafsir Sa'di dalam ayat ini. Qala Sa'di rahimahullah berkata Imam Sa'di rahimahullah duriba mathalun fastami'u lah. Atau sebelumnya qauluhu ya ayuhan nas khitabun lil mu'mini atau khitabul mu'minin wal kufar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz ya ayuhan nas wahai manusia. Sehingga khitabnya umum bagi orang-orang mukmin dan bagi orang kafir. Terus mal faidah lil mukminin? Kalau orang kafir mungkin diberitakan masalah ini mereka akan mengambil apa faidahnya? Diberikan percontohan bahwa yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selama ini itu lemah. Tidak mampu menciptakan apa? Lalat. Seandainya lalat itu merampas bagian saja dari apa yang ada padanya, tidak mampu mengembalikan. Nah, ini kalau bagi orang kafir, semoga apa? Semoga peringatan ini bisa menjadikan mereka untuk kemudian meninggalkan peribadahan kepada senang Allah. Tapi untuk orang mukmin apa itu? Qala wal mu'minun yazdaduna ilman. Kalau untuk orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak beribadah kepada selain Allah, maka permisalan yang semacam ini untuk menambah apa? Semakin bertambahnya ilmu, semakin kuat, semakin kokoh. Karena memang dalam berpegang kepada akidah dan tauhid itu membutuhkan sesuatu yang dipakai orang untuk mengokohkan prinsipnya, menguatkan prinsipnya. Bukankah banyak orang yang seolah-olah sudah belajar tentang ilmu tauhid sedikit saja? Naam, bertemu dengan orang-orang ahli syubha, oh iya ya. Kok begini ya? Naam. Hairan, bingung dia. Dalam kondisi bingung. Selama ini kok sepertinya tidak begitu ya? yang saya sampaikan ataupun yang saya pelajari dalam akidah. Jangan-jangan e, masyayikh salah ini. Nah, barakallahu fikum. Sehingga permisalan yang semacam ini ialah menambah kepada orang mukmin ilman wa basiratan dan menambah basirah. Adapun al-kafirun takumu alihi atau takumu alihim al-hujjah. Ayat semacam ini bagi orang mukmin untuk menambah apa? Ilmu dan basirah. Adapun untuk orang kafir apa? Telah tegak kepada mereka hujah. Kalian wahai orang-orang kafir yang menyembah selain Allah, yang menjadikan selain Allah berhala, patung dan sebagainya, tandingan. Menjadikan semua tadi sembahan selain Allah telah sampai kepada kalian apa? Hujah. Jangan sampai nanti di hari kiamat mengatakan belum ada yang mendakwahi kami, belum ada yang menyampaikan kami, kami di atas kesalahan. Bukankah seorang manakala salah itu diampuni? La Rabbana la tuakhirna inna wa akhtana. Juga kami dalam hal ini ialah keluputan, dalam hal ini adalah kejahilan. Barakallahu fikum. Duriba masalun fastami'u lah. Ay eh, alqau ilaihi asma'akum. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Wafhamu mahtawa alaih. Fahami kandungan yang ada di dalamnya. Wala yusadifu minkum quluban lahiyah. Jangan ditentang dengan kolbu yang lahin. Dengan hati yang lalai Mungkin ke hati itu lalai, nah syaitan kadang menggoda. Berapa banyak orang yang dalam kondisi jasadnya, tubuhnya beribadah kepada Allah tetapi hatinya apa? Lalai. Ya orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak punya ruh dalam ibadahnya. Orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak punya ruh. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat yang memberitakan tentang dampak positif kalau orang itu beribadah kepada Allah bermakna salat misalnya keikhlasan dalam beribadah inna salata tanha anil fahsya wal munkar salat jika seorang menunaikan dengan semestinya dengan baik dengan keikhlasan akan mencegah perbuatan apa keji dan kemungkaran tetapi kenapa sekian banyak fahisyah sekian banyak kemungkaran juga pelakunya dari orang-orang yang menegakkan salat walimada ayol ikhwah Barakallahu fikum. Maka sekali lagi apabila ada ayat berapa ayat yang kita lewati bukankah kemudian dengan itu kadang kita berbalik, Ramaina wara abuhuruna kita palingkan, kita buang di belakang punggung kita. Makanya ketika sebagian ulama ketika ditanya sampai kapan kita mempelajari tafsir? Sampai kapan kita belajar tafsir? Nah, saya sudah mengkhatamkan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, sudah selesai kalau begitu. Nah, barakallahu fikum. Jangan kita mengharap dan berandai-andai bahwa mempelajari tafsir itu berakhir. Qira'atuka al-ula ghair qira'atika ghair qira'atika tsaniyah. Seorang ketika membaca tafsir, bacaan yang pertama beda ketika mungkin mengulang bacaan yang kedua terus berikutnya. Bahkan ayat sebagai misal, seorang mungkin mempelajari tafsir, apakah itu surat-surat yang panjang atau yang pendek? Mungkin surat An-Naba. Lewat dari kita sehari, dua hari, tiga hari, sudah tiga empat ayat. Coba kira-kira empat ayat yang lewat tadi, kepegang apa tidak? Hah? Masih ingat tidak? Nyantol tidak? Seandainya ada sesuatu yang diperintahkan untuk mengamalkan, sudahkah kita amalkan? Seandainya ada perkara yang dilarang, sudahkah kita tinggalkan? Kok begitu masih bertanya sampai kapan kita belajar apa? tafsir. Baru empat ayat dalam satu surat sudah kita tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Sama qala Sa'di rahimahullah wa asma'an mu'ridatan dan jangan kemudian seorang berpura-pura ya dikatakan pasang telinga tapi berpaling pasang telinga tetapi telinga yang di situ berpaling pendengaran yang di situ berpaling bal alqu ilaihi al-quluba wal asma' maka betul-betul dengarkanlah dan siapkanlah hati dalam posisi betul-betul seorang mendengarkan dan memahami dengan seksama. Innalladzina tad'una min dunillah sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah tashmal ma yud'a'an atau min dunillah seluruh apa yang disembah yang diminta selain Allah mencakup dalam bab ini innalladzina tad'una min dunillah seluruhnya apapun bentuknya apapun wujudnya mencakup dalam hal ini Qala rahimahullah qaulu ta'ala la yakhluqu dzubaba tidak mampu menciptakan seekor lalat alladhi huwa min ahqaril makhlukat wa akhassiha. Lalat itu makhluk Allah yang dikatakan apa? Paling rendah, paling hina. Itu saja tidak mampu. Itu saja tidak mampu. falaysa fi qudratihim khalqu hadha al makhluk al dhaif Dalam posisi mereka tidak mampu menciptakan makhluk yang lemah ini. Fama fauqahu min babi aula maka andai kata ada makhluk yang lebih lemah lagi ketimbang lalat lebih-lebih lagi tidak akan mampu menciptakan lalat saja tidak mampu seandainya ada makhluk yang lebih lemah daripada ini sungguh tidak akan mampu menciptakan lahu bal ablaq min dalik bahkan lebih daripada itu dikatakan andai kata mereka berkumpul bersyarikat, bersekutu untuk menciptakan lalat yaitu antara yang menyembah maupun yang disembah wa iyaslubhumuz zubab syai'a seandainya lalat itu merampas sedikit pun atau sesuatu pun darinya la yastanqidhunahu minhu wa hadha ghayatun ma yasiru minal ajz. Inilah puncak dari perihal apa? Ketidakmampuan. Seandainya lalat mengambil dari apa yang mereka sembah sedikit pun sesuatu yang di, diambil dari lalat tadi tidak mampu mereka mengembalikannya. Dha'ufa talib maka di situ terjadi kelemahan bagi talib alladhi huwa al-ma'bud min dunillah yang diibadahi selain Allah wal matlub alladhi huwa adzubab yaitu lalat fa kullu minhuma dhaifun maka keduanya ialah apa lemah yang menuntut untuk bisa kembali siapa yang diminta dituntut at ialah apa sesembahan tadi wal matlub dzubab maka keduanya ialah dhaif wa ad'afu minhuma dan adapun yang perkaranya lebih lemah daripada keduanya, man yata'allaquna bihadza ad-dha'if wa yanzilunaha manzilatan rabbal alamin, yaitu yang memposisikan. Yang lebih lemah lagi ialah memposisikan bahwa seolah-olah sesembahan itu kedudukannya seperti Rabbul Alamin. Seperti zat yang menciptakan alam semesta Ayol ikhwa, barakallahu fikum, e, demikian di antara ayat atau dalil yang menyebutkan ayat yang menerangkan bahwa penjabaran bahwa penyembahan, peribadahan kepada selain Allah merupakan peribadahan batil demikian pula menunjukkan kelemahan yang disembah dan juga pihak-pihak yang mereka itu menyembah selain Allah terdapat kelemahan yang luar biasa terdapat kelemahan yang luar biasa dari sinilah kembali bahwa itu tauhid pentingnya tauhid demikian pula sangat lemahnya hujah bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah walaupun dihiasi dengan berbagai macam apa dalil dihiasi dengan berbagai macam perkara sebagaimana syubhah yang dijabarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah orang-orang yang mereka menyatakan bahwa beribadah kepada selain Allah sesuatu yang bukanlah kesyirikan bertawasul kepada amwat bukanlah sesuatu yang mungkar mereka menyatakan bahwa orang-orang kafir yang mereka menyembah berhala, orang-orang kafir yang tidak membaca Al-Quran, orang-orang kafir yang tidak mengimani Al-Quran, yang tidak pernah sholat, layak untuk dikafirkan. Adapun kita ialah orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mengimani kitabullah dan mengimani adanya uh, Allah Azza wa Jal, hari kiamat dan seterusnya. Bagaimana kita disamakan dengan orang-orang kafir? Barakallahu fikum. Sesungguhnya masalahnya bukanlah pengakuan. Masalahnya bukanlah seorang membangga-banggakan bahwa kami juga beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rasulnya, yaumul akhir namun yang menjadi masalah ialah bagaimana mereka dalam kehidupannya meletakkan apakah mereka terjadi praktek-praktek menyerupakan dalam ibadahnya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Disitulah ketika terjadi sama illahnya sebabnya maka ayat pun juga menyatakan bahwa peribadahan kepada selain Allah merupakan peribadahan yang batil. Barakallahu fikum e, demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan memberi manfaat dan insya Allah e, eh, kelanjutan ataupun poin paragraf ini kita sampaikan pada pelajaran kita ataupun pada pertemuan kita yang e, di lain waktu semoga memberi manfaat jika ada kekeliruan mohon maaf bila ada kebenaran dan taufik min Allah Subhanahu wa taala Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan, tafaddalu hafizakumullah.